di Basrah untuk Hamid Jabbar dan Usman Awang. Inilah Basrah, tanah batu putih, tak pernah berhenti memerah, tak pernah lelah dijarah sejarah. Inilah Basrah, pejuang Badar bernama Utbah membangun kota ini atas perintah Umar Al-Faruq sang khalifah. Entah mantra apa yang dibaca ketika meletakkan batu pertama sehingga kemudian setiap jengkal tanahnya tak henti-hentinya merekam nuansa seribu satu cerita. Pasrah yang marah, basrah yang merah, basrah yang ramah, basrah yang pasrah. Kota yang terus membatasi penduduknya dengan menambah jumlah syuhada. Inilah pasrah. Di sini Ali dan Aisyah, menantu dan istri Nabi, menguburkan dendam amarah, girah terhadap keyakinan kebenaran. Setelah mengantarkan Az-Zubair dan Talha, Hawari-Hawari Nabi, ke taman kedamaian abadi yang dijanjikan. Inilah Basrah. Di sini Abu Musa dan Abul Hasan mematrikan nama Al-As'ari pada lempeng sejarah. Inilah Basrah. Di sini berbaur seribu satu aliran. Di sini sunnah, Syiah dan mu'tazila Masing-masing bisa menjadi bid'ah. Di sini berhala pemutlakan pendapat terkapar oleh kekuasaan fitrah. Inilah Basrah mimbar khalwat Al-Hasan Al-Basari dan Rabi'ah. Inilah Basrah tempat bercanda Abu Nuas dan Waliba. Inilah Basrah tempat Al-Musayyab dan sair-sairnya menghidupkan mirbat yang wah. Inikah Basrah? Tangan takdir penuh misteri menuntunku tamu tak diundang ini kemari. Aku menahan nafas. Inikah Basra? Inilah Basra setelah perang Irak, Iran. Kurma-kurma yang masih pucat melambai ramah. Para pemuda, gadis dan bocah menyanyi dan menari tahniah untuk para penyair mirbat yang berpesta merayakan entah kemenangan apa. Di sini Jumat siang 25 Jumatil Ula Sehabis menelan dan memuntahkan puisi-puisi kebanggaan, ratusan penyair dengan garang berhamburan menyerang kambing-kambing guling, ikan-ikan satil Arab yang dipanggang kering, nasi samin dan roti segede-gede piring, anggur dan kurma kemurahan pasrah. Aku dilepas takdir ke tengah-tengah mereka, mengeroyok meja makan yang panjang, menelan puisi dan saji, sambil kuperhatikan wajah-wajah para penyair. Kalau-kalau, ah, sampai Walibah dan Abu Nawas pun tak tampak ada. Inilah Basrah, bersama para penyair yang lapar, kutelan semuanya, bersama-sama menghabiskan apa yang ada sampai mentari ditelan bumi dan aku pun tertelan habis-habisan. Pasrah mulai gelap. Barangkali adzan maghrib sudah dikumandangkan, tapi tampaknya tak satu pun yang mendengarnya. Kami kekejangan semua. Dan aku sambil bersendawa merogoh saku mencari-cari rokokku terasa kertas-kertas lusuh sanguku dari rumah puisi-puisi sufistik untuk Al-Basari dan Rabi'ah tiba-tiba aku ingin muntah kulihat kedua Zahid Pasroh itu di sudut sana sedang berbuka hanya dengan air mata aku ingin lari bersembunyi tapi kemana Tuhan Berilah aku setetes saja air mata mereka untuk mencairkan batu di dadaku. Basro, tolong jangan rekam kehadiranku. Basra 1410 Hijriah.